السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوتي في الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala limpahan taufiknya pada hari yang berbahagia ini kita masuk dalam bulan Muharram yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan adanya Ashura atau hari ke-10 dari bulan Muharram yang punya atau memiliki sejarah yang cukup besar dalam sejarah umat manusia yaitu diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dan ditenggelamkannya Fir'aun dan tentara-tentaranya di laut yang merupakan peristiwa yang selalu diabadikan oleh orang-orang Yahudi dengan berpuas pada hari tersebut. Bulan Muharram ini sebagaimana disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala setelah menyampaikan hadis أفضل siyami ba'da Ramadan, شهر muharram. puasa yang paling baik setelah Ramadan adalah bulan Muharram. Kata beliau fil hadithi Inna afdal sawmi ba'da Ramadan sawmul Muharram. Maksudnya sini ada tunjuk bahwasanya puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa Muharram. Demikian juga Imam Al-Habib Ibn Rajab radhiyallahu rahimahullah taala menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan Muharram dengan Syahrullah dan ini adalah idhafatuhu ila Allah idafahnya bulan Muharram kepada Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan ala syarafihi wa fadlihi akan kemuliaan dan keutamaan bulan Muharram ini. Fa inna Allah ta'ala yudifu ilaihi illa khawasul makhlukatihi dan Allah tidak akan menyandarkan kepada namanya kecuali makhluk makhluk yang khusus yang punya urgensi kama nasaba Muhammad dan Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub wa ghairuhum min anbiya ila ubudiyatihi wa nusiba wa nasaba ilaihi baitahu wa naqatahu ini kata Imam Ibnu Rajab bahwa ucapan Nabi Syahrullah Muharram menunjukkan kemuliaan bulan Muharram. Makanya ada perintah kita untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram yang kemudian diikuti oleh Nabi dengan niatan untuk puasa tanggal 9 Muharram. Singkatnya, bilang sebagai tambih kepada kita semua bahwa puasa Yaum Ashura punya banyak keutamaan di antaranya adalah menghapus dosa setahun yang lalu yang kata Imam Nawawi adalah dosa-dosa safair, ya, sekecil, bukan dosa-dosa besar yang wajib padanya bertaubat. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencari keutamaannya, mencari keutamaannya. Demikian juga sahabat Nabi berpuasa dan dan mengajak putra-putra mereka yang masih kecil-kecil untuk berpuasa pada hari Ashura sebagaimana hadis Rabi ini Muawid ibni Afrah bin Muawid eh, ibni Afrah dalam masuk dalam kisah masuk di dalam saya Al Bukhari. Jadi bukannya mengatakan bahwa puasa Muharram ini ada tiga martabat tiga tingkatan. Yang paling sempurna kata beliau adalah ayusam qablahu yaumun wa ba'dahu yaum. puasa di hari satu hari sebelumnya dan sehari setelahnya. Sehingga tanggal 9, 10 dan 11 dan Qayyim. Martabat yang kedua adalah berpuasa di tanggal 9 dan 10. Dan yang juga adalah puasanya hanya di tanggal 10 Muharram saja. Dengan demikian, hendaknya kita mengambil perhatian karena besok itu tanggal 8 hari Senin, Selasanya tanggal 9, Rebonya tanggal 10, Kamis tanggal 11. Sebagaimana hasil rupiahnya eh, e, Kemenak dan PBNU, PBPB, EU yang tidak melihat hilal di hari Sabtu satu mereka melihat tanggal 29 Hijjah melihat hilal dan tidak mendapatkannya di titik-titik yang biasa digunakan untuk melihat hilal Ramadan. Akhirnya mereka sempurnakan 30 hari hari minggunya sehingga tanggal 1 hari hari Senin. Maka dia menyisihi tanggalan yang umum yang ada di rumah-rumah kita itu tanggal 9-nya hari Senin ya, dan minggu ini hari ini tanggal 8 yang sahih ini tanggal 7 besok tanggal 8 lusa tanggal 9 uh, eh, Muharram. Baik, ya khotibah kita akan nyambung dengan kajian kita kira Syarh Sunnah Al-Imam Al-Muzani sampai pada saat beliau wa huwa danin ilmihi min khalqihi ahata ilmuhu bil umuri Allah dekat dengan ilmunya dari makhluknya. Ilmunya meliputi segala sesuatu. Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala pertama kali menyampaikan pokok-pokok fondamen dari akidah sunnah, wal Jamaah dengan menyampaikan sifat ulu, sifat tingginya Allah Subhanahu wa taala ulu ada sebab. Disampaikan para ulama rahimahullah taala. Di antaranya adalah karena ini adalah mahal nizah, mahal nizah baina ahli sunnah wal bid'ah. Artinya menjadi sesuatu yang persengketaan antara ahli sunnah wal bid'ah. Dan biasanya para ulama rahimahullah taala memberikan perhatian lebih pada perkara-perkara yang di zamannya itu berkembang dengan pesat dan menyebar dengan pesat dan itu merupakan hal yang menyisihi ahlu sunnati wal jamaah. Sehingga ucap beliau, wahwa alim ala arsihi bidatihi menunjukkan bahwa di zaman beliau sudah ada orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu fikul makan zatnya. Sehingga beliau butuh untuk menjelaskan bahwa Allah itu tinggi di atas arsnya dengan zatnya. Matakan ulu zat. Sebab yang kedua adalah banyaknya dalil ya, yang menunjukkan ketinggian sifat ulu ini sifat ketinggian Allah ini yang kemudian tidak diperhatikan oleh kaum muslimin. Artinya dalilnya ribuan dalil tapi kok bisa ada muslim berpendapat menyisihi pendapat ahli sunnah. Sehingga di kanan pembahasan ulu al ini di awal kitab beliau kitab Syarh Sunnah Al-Muzani. Yang ketiga adalah konsekuensi daripada penyimpangan akidah ini yang cukup berat. Karena berkembang di zaman itu dua e, pemikiran. Yang pertama pemikiran Jahmiyah yang mengatakan Allah tidak di alam dan tidak di luar Artinya dia tidak ada di alam semesta tidak ada di luar alam semesta. Kata para ulama ini menunjukkan bahwa ia tidak beriman dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mengatakan Allah bikulimakan bidati. Allah itu bersama makhluknya dengan apa? Zatnya. Yang dengan akidah Nanti bisa manunggaling Allah Gusti. Ini Gusti itu uh, eh, Bersama dengan lain. Ya kata Ibn Arabi, Arab abdun wal abdu rabb. Ya laitan ya laitan ya laitan syahri man mukallafi. In kunta rabba abdun fa rabb. Wa in kunta rabb Fa'anna anna yukallafu. Allah itu adalah hamba. Hamba adalah Allah itu sendiri. Karena Allah bersatu dengan semua makhluk. Tikuni. Nah. nah, alangkah lucunya. Bagaimana kan itu terjadi? Siapa yang diubah? Syariat. Kalau kamu mengatakan hamba, itu opsi. Dan kalau kamu ngomong roh, bagaimana di bebani Syahid. ucapan itu Arabi, ucapan kufur, ucapan Al-Hulwiyah. Sehingga konsekuensi mengatakan Allah fi maka kita ini menyatakan Allah itu dengan pendapatnya madhab Al-Hulwiyah. Tinggal yang ketiga adalah Allah berada di atas arus dengan zatnya yang dia merupakan adalah madhab al-sunnah di wajah. Walaupun para imam sebelum beliau ya, tidak masyhur mengucapkan ini, tapi karena untuk membantah hadis bid'ah maka beliau tetapkan bidah ini agar terpahami ulunya adalah ulu zat bukan ulu faham wa ulu asyam. Nah, ketika menyampaikan tentang sifat ketiga Allah Subhanahu wa taala, otomatis akan berbicara dengan sifat yang lawannya itu dunun, dekat dengan hambanya, dekat dengan makhluknya. Beliau mengatakan bahwa Allah Maha Tinggi dengan zatnya di atas tidak menafikan kalau Allah itu dekat dengan makhluk makhluknya, dekat dengan ilmunya. Dan ini menjadi akidah sunnati wal jamaah sehingga Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitabnya Aqidah Wasiyah menyampaikan ungkapan yang cukup indah yang kata beliau wa huwa subhanahu ma'ahum aina ma kan ya'lamu ma hum amilun. Saya mengatakan annahu subhanahu fawqa samawatihi ala arsihi aliyun ala khalqihi wa huwa subhanahu ma'ahum aina ma kanu ya'lamu ma Sudah mengimani bahwasanya Allah itu di atas langit-langitnya, di atas arsnya, dan maha tinggi atas makhluk-makhluknya, dan Dia Subhanahu bersama mereka, di mana mereka berada mengetahui apa yang mereka kerjakan. Kama jama'a baina dzalika fi qawli sebagaimana Allah kumpulkan dua hal ini dalam firman-Nya walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yalju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum Wallahu ma ta'maluna basir. Al hadis ayat yang keempat. Allah mengatakan dialah Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi dalam enam enam hari. Menciptakannya enam hari. Kemudian istawa al ars bersemayam di atas ars. Artinya Allah ya'lamu ma yalij bil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzil as samai wa ma yakhruju fiha. Allah mengetahui yang masuk ke bumi dan yang keluar dari bumi dan yang turun dari langit dan yang masuk ke ke langit. Wa huwa ma'akum aina dan Allah bersama kalian di mana kalian berada dan Allah mengetahui melihat semua perbuatan kalian menunjukkan bahwa Allah menggabung istawa al ars dengan apa wa ma'akum ainama kuntum sehingga tidak bisa kita menafikan Allah al ars hanya untuk apa wa huwa ma'akum ainama harus ada dua-duanya ada dua-duanya dan kata beliau Taimiyah rahimahullah taala, walisa ma'na qawlihi wa huwa ma'akum annahu mukhtalitun bil khalqi." Dan bukan makna firmannya wa huwa ma'akum Allah itu bercampur dengan makhluknya. Kenapa demikian? Yang pertama kata beliau fa inna hadza la tujibul Ini tidak ditunjukkan oleh bahasa Arab. Karena kita mengatakan syirtu wal qamar Aku berjalan bersama apa? Bulan. Di mana bulannya? Demikian juga kita mengatakan bahwa saya berangkat bersama-sama rombongan. Bisa jadi mobilnya bisa lima, bisa lah Nah. Dan mas dikatakan bersama dengan rombongan, padahal beda, beda mobil. Sehingga tidak menunjukkan kalimat wahwa ma'akum Allah itu bercampur dengan apa? Dengan makhluk. Demikian juga dia mengisi ma'ad alaihi salaful ummah. Mengisi ijma'nya salaful ummah. Yang ketika ditanya khilafu ma qaddarallahu alaihi al-khalqu. Mengisi fitrahnya makhluk. Karena antum ketika berdoa kepada Allah kemana arahnya? Ke atas. Kalau antum yakin Allah di mana-mana, buat apa antum angkat tangga? Atas. Hati antum pun kalau pun nggak nggak angkat tangan begini sedoanya, ya enggak. Kira-kira berdoa kemana? Hati antum? Kemana-mana? Enggak bisa. Nggak bisa. Artinya tidak akan mungkin seorang bisa berdoa kalau punya keyakinan Allah di mana? di mana. Karena itu betul-betul ah, itu fokus. Betul? Fokus. Dan manusia tidak akan mungkin fokus kalau tidak tahu Allah di atas arsy. Ketika dia bersolat, hatinya kemana? Kemana-mana? Tidak bisa. Sebetulnya kata Sekolah, kata manhaj salah? Akidah, salah akidah yang sesuai dengan fitrah manusia yang tidak menyisihi fitrah manusia. Dan banyak sekali kita dapatkan ya, orang-orang yang mengisi akidah setelah ini dia kadang-kadang sesuai dengan apa? Akidah dalam beberapa kejadian. Contoh, ketika orang mengatakan bahwa Allah itu hanya menciptakan yang baik-baik dan tidak menciptakan yang buruk. Apa itu sama? Mu'tazilah. Ketika ia ketemu dengan siapa? la haula wala quwwata illa billah. Memang kalau menciptakan sesuatu kekuatan, tidak butuh usaha. Sehingga banyak sekali ya orang-orang yang mengatakan Allah di mana-mana berdoanya menghadap dan ketika memohon sesuatu yang daripada penting, dia lah, Ke langit juga mengadakan tangan. Ya. Demikian fitrah manusia sesuai dengan akidah secara. Kemudian mengapa kita harus uh, uh, mengetahui ini semua, mengetahui di mana Allah berada dan bagaimana Allah bersama kita. Karena ini bagian daripada hati yang suci. Nabi pernah ditanya oleh sahabat, "Wama tasqiyatun nafsi?" Apa yang bisa membuat hati itu bersih? Atau apa yang dimaksud dengan hati yang bersih yang suci? Dia menjawab, "Ayya'lam anna Allah azza wa jalla ma'ahu haythu kana." mengetahui, meyakini bahwa Allah itu bersamanya di mana dia berada. Hadis riwayat Al-Tabrani dan di disahihkan Al-Albani dalam kitabnya Silsilah hadis as sahih Menunjukkan bahwa kita pelajari akidah ini yang kesannya kuno zaman Al-Muzani Imamnya zamannya Nabi Zaid al-Qirwani, zamannya Imam ah, Ibnu Aqqar dan yang lainnya ini ternyata punya pengaruh besar dalam kehidupan seorang seorang manusia bahwa dengan dia mengetahui ini maka ia dapatkan hatinya suci. Kenapa? Karena dia mengenal dan mengetahui bahwa Allah mengawasi dia dengan ilmu Allah pasti akan terawasi dan merasa diawasi dan berusaha untuk menjadi yang terbaik agar dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang terbaik dan sikap yang terbaik. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, beliau namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali. Ma'ruf termasuk tokoh fikih madzhab Syafi'i. Sehingga orang yang mengaku bermadhab Syafi'i tidak pernah tahu kaulnya Imam Al-Ghazali dalam fikih yang bodoh Akhirnya belum pintar kamu madhab fikirnya Sabi Yang kedua dia termasuk tokoh Ash'ariyah Dan termasuk yang membentuk banyak uh, pemahaman Ash'ariyah terhadap akidah ini Dan jadi juara ataupun tokoh paling hebat dalam filsafat uh, Aristoteles yang kemudian di akhir hayatnya bertaubat kepada Allah dan kembali kepada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meninggal dalam keadaan Sahih Bukhari dikeluhkan beliau. Ini Imam Al Ghazali rahimahullah sehingga Imam Al mengatakan seandainya Al Ghazali dikasih umur panjang tentu akan jadi imam dalam ulumul hadis. Ini karena beliau memang terkenal cukup jenius dalam hal kitabnya lebih banyak tomat, banyak apa namanya e, kerusakan. Tapi ada juga di sana beberapa ungkapan beliau yang cukup indah untuk kita kita dengarkan, kita perhatikan, kita beliau. Kenapa manusia memperhatikan keindahan tubuhnya, keindahan pakaiannya, keindahan wajahnya demikian hebatnya? dan tidak pernah memperhatikan keindahan hatinya. Padahal Allah itu tidak melihat bentuknya, tidak melihat rupanya dan melihat hatinya dan amalannya. Ini kata beliau rahimahullah taala. Sehingga betul-betul orang yang hatinya meyakini Allah itu bersamanya dengan ilmunya Allah Subhanahu wa Maha Luas akan menjadi orang yang paling baik hatinya, paling suci hatinya. bidulai taala. Bahkan dalam hadis yang lainnya terkaitnya hadisnya dhaif. Hadisnya apa? Dhaif. Hanya sampai awal saja sebagai sebagai penguat saja ya, dan dibawakan oleh beberapa ulama ya, dalam buku-buku akidah tapi hadisnya baik. Inna akhbar iman an ta'lama anna Allah ma'aka haitsuma kunta. Sebenarnya iman yang paling utama adalah kamu tahu, kamu yakin bahwa Allah bersama kamu di mana kamu hampir sama dengan makna hadis yang sahih di atas, tapi hadisnya lah lemah. Kemudian ikhwatibillah, kita ingin memunculkan keyakinan ini dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab orang yang meyakini kebersamaan Allah kepada kita semua, dengan kita semua, dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala akan semakin yakin bila kita kemudian mengetahui dalil-dalilnya sehingga mudah-mudahan menjadi keyakinan yang membawa kita kepada sikap merokoban, sikap diawasi Allah Subhanahu wa taala yang bisa memperbaiki sikap dan tingkah laku kita. Di antara dalil tentang kebersamaan Allah dengan makhluknya disampaikan dengan panjang lebar oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab Al-Qawaid Musla Al-Qawaid Al-Musla fi Sifatil Ulya wa Asma'il Husna Kata beliau ada beberapa dalil tentang ma'iyatullah ini. Yang pertama kata beliau Ma'iyah Allah, kebersamaan Allah dengan makhluknya ada dalam Al-Quran dan Sunnah, ijma dan salaf. Ijma apa? Salaf. Al-Quran banyak di antara tadi. Wahwa ma'akum aynama kuntum. Al-Hadid ayat 3, keempat. Demikian juga al nahl ayat yang ke 128. Inna Allah ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Juga Allah sampaikan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Allah berfirman, jangan takut kamu berdua. Siapa ini? Musa dan Harun. Keadaan Fir'aun. Kalau kita sama ya manusia kalau dapatkan lawannya itu hebat itu ya adalah masalah khawatirnya. Katalah la takhafa, jangan takut wahai Musa dan Harun. Innani ma'akuma. Ah, aku bersama kalian berdua. Untuk kebersamaannya, asma'u wa aku mendengar dan aku melihat. Artinya wahai Harun dan Musa jangan khawatir. Allah akan memelihara kamu akan menjaga kamu karena Allah mendengar dan melihat semua aktivitas kamu bersama Fir'aun nantinya. Maka muncullah di hati orang yang mengerti makna kebersamaan Allah ini rasa percaya diri dan ada di sana rasa aman sehingga berani menghadapi semua tantangan yang besar yang akan didapatkan bersama Fir'aun dan kaumnya. Demikian juga kita lihat bagaimana akidah Rasulullah Sallallahu SAW Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada di dua Saul berdua dengan Abu Bakar yang Allah abadikan dalam surat At-Taubah ayat 40. illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana jika kalian tidak mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka sungguh Allah telah menolongnya ingat ketika orang kafir hmm. mengeluarkan dari Mekah ketika keduanya berduaan saja dalam dalam gangguan maka satunya berkata kepada temannya janganlah berduka cita sendiri Allah bersama kita dan inna Allah Maan, apa Allah akan menolong kita dan kita berpikir ketika kita ngomong sama sama orang dalam jajan tertentu kita mengatakan apa Allah bersama kita. Apa ya? Sering kan? Kalau kita sedang ada, Allah bersama kita. Apa maksudnya? Yakin Allah akan menolong, menolong kita. Ini sebenarnya kita rasakan oleh kita sendiri sendiri. Cuman kita kadang-kadang terlalu bang, Terlalu mengikuti opini yang kita kita mengikuti. Ini manusia. Manusia itu rusaknya karena opini sendiri. Kalau dia pasrah kepada kepada apa kepada fitrahnya, maka dia akan mudah hidupnya. Contoh saja. Contoh saja. Kalau aku mendapatkan anak lahir bayi, kalau saya kata sama antum, ya ini, antum dapatkan amanat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua saya ngomong sama antum, ya ini, antum dapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, saya katakan ya antum dapatkan modal dari Allah Subhanahu wa taala. Ada nggak efeknya di, di jiwa antum? Tiga ungkapan. Pertama apa? Ini amanah dari Allah. Yang kedua, anugerah Allah. Yang ketiga apa? Modal dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Mana yang berat didengar? Amanah. Nah, ini amanah langsung kayak beban dalam jiwa kita terbang oleh amanah. Gimana nanti karena sekolah ya? Terus saya gak punya uang, anak sepuluh, ya, cemil kan? Penghasilan cuma 5 juta rupiah. Nah cukup sekolahnya dia. Tuh banyak yang dipikir eh, oleh kita akibat apa? Ungkapan amanah. Gak dikatakan ya, ya antum dapat modal dari Allah seorang anak. Modal yang harus dikembangkan agar menjadi perusahaan yang jalan terus. Kamunya mati dalam kubur terus untungnya bersama sampai hari kiamat. Kira-kira antum pengen punya anak satu apa anak sepuluh? Loh, kok bisa? Kalau antum ini amanat, kata antum, saya satu aja lah amanat lah. Jangan banyak-banyak. Kebanyakan amanah Coba kemudian di masjid tak jadi ketua ya. sudah banyak amanahnya Banyaklah amanat. Inilah opini yang kita miliki. Dan kita banyak ter oleh oleh opini. Padahal contoh nyata banyak. Orang yang tidak punya apa-apa anaknya sekolah tinggi. Kemudian sudah besar semua datang-datang ke rumah orang tuanya. Satunya bawa gula, satunya apa? Bawa teh, bawa apa? Kopi, bawa snack. Akhirnya apa? Ngopi sama Banyak nyumbang. Mau haji ini 10 juta, lima juta, sepuluh juta. Bisa apa? Nah, kalau kita ngomong ini adalah aset yang kita miliki, untuk kita kembangkan menjadi sesuatu yang bermanfaat, maka kita akan korbankan harta kita, korbankan jiwa kita, korbankan waktu kita, kita nggak sayang. Kenapa? Karena dia adalah modal untuk hidup kita. Dia kalau baik karena kita semuanya akan berbakti kepada orang tua. Maka yang berat jadi ringan. Kalau kemudian bapaknya mati, ibunya mati, anaknya terus beramal soleh. Kata Nabi Muhammad SAW, ini auladakum min itu Anak-anak kamu itu adalah usaha kamu. Artinya kalau saya kamu, otong siapa yang ambil? Kamu yang ambil otongnya. Sehingga kalau anak tersebut orang hafal Quran, soleh semuanya, atau tiga lewat, tidur di alam kubur, pahalanya terus mengalir sampai hari kiamat Pilih mana Pak? Anak kecil anak banyak? Hah? Anak banyak katanya. Begitu ada juga lupa kata agunya. Wah, sudah capek. Lahirin terus. Subhanallah ya. Manusia demikian. Ya. Setan berkhawf itu awliya. Setan apa? Menakut-nakuti orang-orang yang tidak menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada dalam ijma para ulama rahimahullah taala dalam hadis jelas an ta'lama ayalama anna Allah ma'ahu haitsuma kana. Kemudian juga ma'iyya Allah benar menurut hakikatnya. Tetapi ma'iyah ini sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman lagi sedang kami wa Kita punya wakfah punya sedikit kita lihat bagaimana makna laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama. Apa yang sama? Apapun juga. Syai'un itu nakirah kata ulama ahli usul nakirah dan dia pada konteks kalimat nabi Laisa kamitslihi artinya tidak ada yang namanya sesuatu yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang nama suami firman pula. Ini sesuatu, sesuatu. Yang dikatakan itu apa? Sesuatu. Yang di hati sesuatu. Yang terbayangkan apa? Juga sesuatu. Sehingga semua yang antum bayangkan tentang Allah, yang antum pikirkan di kepala antum tentang zat Allah, yang ada di hati antum terbesit tentang Allah, maka ya, pasti adalah salah. Pasti salah. Karena kami ini, Tetapi makna umumnya ada sama, kebersamaan. Allah bersama makhluknya, artinya Allah mengetahui keadaan makhluknya dan Allah menolong makhluknya dan Allah bah, melihat dan mendengar semua aktivitas makhluk makhluknya sehingga ia termonitornya oleh akidah yang dimilikinya dan Allah katakan wah wasamiul basir dan Allah adalah yang maha mendengar lagi maha melihat yang mendengarnya dan melihatnya sama dengan makhluknya tidak sama. Kenapa? Lain ka mislihi syai'un. Menunjukkan ikhwati fillah bahwa menetapkan sifat Allah, menetapkan nama Allah tidak menunjukkan apa? Indikasi menyerupakan orang dengan makhluknya. Ini yang dipakai oleh orang sekarang dia tidak benar. Mereka mengatakan kalian menetapkan Allah punya wajah. Berarti kamu telah membuat Allah punya apa? Jisim. Katakan, siapa yang mempunyai jisim? Saya mengatakan Allah punya wajah. Kan wajah jisim? Iya, bagi kamu. Bagi kamu ya, itu jisim kayak manusia. Bagi kita adalah Allah itu punya wajah. Apakah dia bisa enggak bisa? Nanti dulu, lagi. dulu. Ah, maksudnya jisim. Kalau dia jisim kayak manusia yang dia bisa tiga dimensi, polnya empat lah dimensi. Artinya sistem yang bisa di uh, membutuhkan ruangan, butuhkan apa? Ruangan maka Allah nggak dimensia nggak dimensia Tapi demikian karena Allah tidak menyampaikan Allah punya apa? Jadi tuduhan mereka bahwa itemnya itu sekali mengatakan Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya apa? Kodam yang mengatakan bahwa kursi adalah tempat apa? Kedua, tabaki Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Allah mengatakan labaknya kan neraka sampai mengatakan Faktum, faktum sudah cukup, cukup, cukup, cukup. Kalau ngomong hal min mazid, hal min mazid, hal min mazid, wajah mujassid. Menganggap Allah sama dengan apa? Makhluknya. Tidak benar. Karena tidak menunjukkan konsekuensi yang demikian. Jadi, Lesa kami sini, Seon karena Allah itu hal ta'lam lahu Ada yang sama Allah? Jawabannya tidak ada. Walamnya billahu kufuan. Nah. Sehingga kita kata Allah bersama kita. Bagaimana bersamanya? Allah katakan bersama dengan apa? Ini. Bagaimana ilmunya? Allah alam Berhenti. Artinya dengan ini Allah mengatur semua yang kita kerjakan di dunia ini. Jadi sifat ma'iyah ini sama dengan sifat-sifat yang lainnya yang ditetapkan untuk Allah Subhanahu Maka ketika ada perdebatan antara para ulama ahlu sunnah dengan asyari seputar masalah sifat puji. Sifat apa? Lalu lihat sifat 20 itu kembali ke wujud, kejam, Kenapa? Mukhalafatul hawadithi Kiyar bi nafsihi Wahdaniya qudrah satu. Iradah ilmu hayat sama basar kala tujuh. Selebihnya qadiran sami'an ah, qadiran aliman muridan hayan Samihan basiran mutakabbir diulang. Tujuh tambah apa? Tujuh berapa? Empat belas. Yang enamnya sifat namanya sifat salbiah. Sifat ada karena Allah nggak mungkin nggak demikian. Wujud lawannya apa? Ada, tidak ada. Kodin lawannya apa? Hadir baru. Jadi, jadi kan menetapkan. Kita katakan, oke, okay, sekarang tujuh ribu mudroh. Ya. Kenapa yang mudroh? Karena Allah berhak dan punya apa punya mudroh. Karena Allah itu tidak mungkin. Jadi Allah tak apa? Mudroh. Kita katakan Allah juga punya namanya rahmat. Punya apa? Rahmat. Ayatnya jelas. Lebih banyak ayat rahmat daripada ayat mudroh. Itu nama Quran. Semua yang ada rahmatnya, ya mayyasha, ya, kemudian rahmatullah rahmat banyak rahmah asita kulla rahmatan wa ilma ya coba lihat dengan banyak mana banyak rahmat banyak rahmat yang kedua Allah itu akan sempurna kalau punya rahmat sifat kasih sayang dan di makhluk pun buktinya ada orang sakit sembuh Paham ya? Ada orang apa? Semuanya mati, bayi kecil ya, tidak mati. Runtuh, ya, runtuh gedung. Pada mati, yang bayi bisa hidup berjam-jam di bawah peruntuhan. Sedang jaganya oh, dengan rahmatnya kepada bayi tersebut. Kenapa anda menafikan rahmat? Menetapkan apa? Ujrah. Saya katakan bahwa al-kalam fibah sifat kal-kalam itu Pembahasan mengenai sebagian sifat sama dengan apa? Pembahasan mengenai sifat-sifat yang lain. Ada yang mengatakan kita nggak masuk akal Ustaz kalau kita itu kok ha? sifat kok bisa katanya tanpa tahu hakikatnya. Kata kita, bisa saja. Anda tahu nggak listrik? Kita hmm. Listrik kalau lampu jadi apa? Terang. Kalau telepon jadi apa? Mengolah apa? Data bisa. Kalau dia ke setrika, terang nggak? Panas. Hanya. Nah, kalau panas, panas ada, ada warna merahnya. Kira-kira warna strum itu apa sih? Putih, merah, hitam. Putih buktinya kena manusia hitam manusia. Ya, kena manusia, ya? kita enggak. Mau coba? Nah, ini ada sini tinggal tinggal tinggal Ah, nyoba. Nanti hitam. Nanti hitam. Kalau itu apa warnanya di sini? Enggak tahu. Percaya nggak dia? Percaya nggak? Oke lah, kejauhan aja. Sekarang ruhnya Manusia punya ruh enggak? Ada enggak yang mengatakan ah, manusia enggak punya ruh? Ada? Gak mungkin ada. Hatta komunis yang mengatakan tidak ada Allah, enggak. Ya mengatakan adalah ruh. Ruh itu apa dunia? eh kosong. Hmm? Apa warnanya putih, warnanya hitam, bentuknya darah. Kalau bentuk darah, ketika ruhnya terbang, dicabut malaikat, itu gak ada rasanya, kadang ada, ada ruh, rupanya. Mestinya kan keluar bang, darahnya keluar kan? Lihat di atas Kok bisa kita beriman dengan yang tidak tahu bentuk hakikatnya? Tapi lah, terasa adanya. Kita akan demikian nah, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita rasakan sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita tidak tahu bagaimana hakikat apa sifat rahmat yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita tahu itu rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Bung Karno aja tahu kok Allah punya rahmat. Dalam teks pernah masih dengan rahmat kan? Tuhan yang maha apa sih kan? Teks masih nggak apa belum merdeka belum kan? merdeka jadi intinya bahwa kita katakan bahwa pembahasan mengenai sifat bergantung kepada zat. Kalau kita nggak tahu zatnya, nggak tahu apa sifatnya. Walaupun kita tahu yakin itu ada sifatnya. Kita paham listrik punya sifat kalau kita melampu apa bersinar. Berarti listrik adalah punya sifat apa menimbulkan cahaya. Kena manusia punya sifat apa? menengah. Kena di setrika punya setelah panas. Tapi tahu nggak antum? Bisa nggak antum tahu nah, bentuk panasnya bagaimana Kok bisa setrika bisa panas sekali sampai nempel di pakaian kosong? Ada yang nggak panas sampai jadi kan nggak licin. Nah, nggak apa nggak licin sehingga apa punya jas istri kagak licin ada yang punya laundry ya ah, ada yang jasnya dilantikan istri kagak licin nuntut berapa 210 juta rupiah hanya gara-gara nggak izin setrikaannya jadi kita bagaimana bentuk ini semuanya menunjukkan bahwa kita kalau tidak tahu zatnya, nggak tahu lah sifatnya yang bagaimana. Tapi kita tahu makna sifat tersebut. Contohnya, warna putih, alhamdulillah, warna putih. Baju yang putih di sini ini sama nggak semua warnanya? Sama nggak? Hah? Berbeda. Berbeda. Sama, putihnya putihnya ber berbeda. Pet, ini putih, putih, putih. Putih. itu pun putih ketika bahannya beda, beda bang. warna Sehingga sifat itu adalah pada zat. Nah, kalau kita mau tahu sifatnya Allah yang sesungguhnya, harus tahu apa? Zatnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu zatnya Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Dan kita tahu warna putih seperti itu. Ketika ada orang lewat, si bulan pakai baju apa? Baju putih. Tahu gitu. Warna putih. Ditanya, Ustaz, warna putih Sapi. kayak apa? Saya tahu warna putih sapi begitu, kenapa saya pernah lihat ah? putih. Kalau nggak pernah lihat, saya tahu warna putih sapi? nggak tahu. Tapi kita paham putih seperti seperti itu warna putih yang ada. Dengan apa? Penampilannya sehingga kita lihat tersebut. Jadi demikianlah dalamanlah asma dan sifat bahwa kita wajib menetapkan sifat yang Allah tetapkan dalam Al-Quran Sunnah dan tidak menanyakan bagaimana dekat bentuk sifat tersebut. Jadi kita hanya apa? Amiruha kama Kita fahami sebagaimana adanya dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Imam Ibn Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid Ibnu iklimnya dalam kitab Fatawa Al-Hamawiyah mengatakan ahlu sunnah sepakat menerima semua sifat Allah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah dan mengiman serta memahaminya secara hakikat hakiki, bukan kiasan, bukan simbol, bukan yang lain lainnya nah, akan tetapi mereka tidak melakukan taklif, memvisualisasikannya, membuatnya kayak alam yang nyata. Allah itu turun ke langit ini bagaimana pak? Khatib turun ke dari mimbar, tidak benar. Tidak, tidak benar. Kenapa? Beda jadi Sekarang kalau pesawat turun ke lapangan terbang sama antum turun dari tangga sama nggak nggak sama kenapa nggak sama beda zatnya dan tidak membatasi dengan gedangan tertentu Kemudian saya juga menyampaikan dalam kita jilid 7 halaman 102. Ia mengatakan, janganlah sekali-kali ada yang menyangka bahwa ada di antara sifat-sifat Allah yang saling kontradiktif, bertentangan. Seperti mengatakan nas-nas Al-Quran dan Sunnah yang menyebutkan Allah ada di atas arsy bertentangan dengan firman Allah wa huwa ma'akum ainama kuntum. Al-Hadid dan sabda Rasulullah SAW Ida qama ahadukum as-salata fa inna Allah qibala wajhihi." Jika kalian berdiri untuk salat maka sesungguhnya Allah ada di mana? Di arah depan wajah kamu. Kata mereka, ini kompetitif. Allah di atas. Ya. kok bisa Allah bersama manusia bahkan kita sholat menghadap Allah Subhanahu selesai Saya kan jawaban al-hukm al-jid far'un hukum itu berkaitan apa? gambaran yang ada sebelumnya Nah, kalau Anda melihat Allah itu kayak makhluknya, kayak manusia, betul manusia kalau sudah di atas, nggak mungkin di, di bawah. Eh, kata Ustaz ada di atas, tapi bersama saya di jalanan. Bisa tidak? Bisa tidak? Ya bisa. Karena Anda pernah men menyerupakan Allah dengan apa? Dengan makhluknya. Sehingga menganggap Allah tidak mungkin ada asdatnya, kemudian bersama makhluknya, dimanapun mereka kata itu karena punya bayangan Allah itu menyerupai makhluk. Kemudian karena merasa nggak mungkin Allah sama-sama makhluknya maka dihilangkan apa? Sifat tersebut. Maka dia sebelum menafikan dia telah kena apa? Penyakit menyerupakan Allah dengan makhluk. Sebelum atil jadi musyrik Syekh Ibn Taimin menjawab pertanyaan ini dengan mengatakan perkataan seperti ini adalah salah. Karena Allah benar-benar bersama kita keperhatian dan berada dan harus secara jatah. Sebagaimana sebutkan secara bersamaan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hadid ayat yang keempat tadi yaitu huwallazi khalaqas samawati wal warga في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما الأرض وما منها وما ينزل من السماء وما kuntum wallahi ma ta'maluna Dalam ayat ini Allah mengkhabarkan adanya Allah di atas arsy yang mengetahui segala sesuatu dan dia bersama kita dimanapun kita bukan anda. Sehingga dalam hadis yang Taala ada Ibnu Saimin, hadisnya eh, sudah pernah kata kesohihannya, ada yang sahih, ada yang tidak Ya. Allah Rasul mengatakan Allah fawqal arsy wa huwa ya'lamu ma antum alaih. Dan Allah bersama Allah di atas ars dan dia mengetahui apa yang antum kerjakan semua. Maka kata Ibnu Taimiyah taala kata ma'a dalam bahasa Arab jika disebutkan begitu saja ma'aka ma'ahu ya, maka lahirnya hanya kebersamaan yang mutlak sifatnya tanpa harus ada perselingkuhan dan percampuran. Namun jika dibatasi oleh satu pengertian menunjukkan kebersamaan dalam makna tersebut. Contohnya, kata beliau, kami masih kunna musafirun wal qamaru ma'ana. Kami masih terus berjalan dan bulan bersama kami. Apa maksudnya? Bersama saja. Tidak ada persentuhan, tidak ada percampuran. Lain dengan apa? Dengan mengatakan barang ini bersamaku. Apa maksudnya? Atau pegang, atau kantong, buat tas. Ya. Tapi sudah ada apa? Di sana barang ini bersama sehingga Allah Subhanahu wa taala dia seharusnya dan dia dekat dengan hamba hambanya dengan ilmunya sehingga yang mengatur segala sesuatu. Demikian juga iman sudah Sifat ma'iyah ini, sifat ma'iyah atau dalam bahasa kita sifat kebersamaan Allah Subhanahu wa taala ini memberikan pengertian Allah itu mengetahui, menguasai, mendengar, melihat, mengatur dan sifat seperti lebih lainnya. Ini namanya lah, ma'iyah lah yang umum. Wahwa ma'akum ainama untuk artinya Allah mengetahui kalian di mana kalian berada, melihat kalian, menguasai kalian, mengatur kalian. Dan dalam dalam ayat yang lainnya surat Al-Mujadilah ya, ayat 7 ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'un. Tidak ada orang bisik-bisik bertiga itu apa? Allah yang keempat. Wala khamsatun illa huwa sadisun. Tidak juga lima orang jadi Allah yang keenam. keenamnya. Wala adna min dzalika wal aktsar illa huwa ma'ahum ainama bukan zatnya yang bersama tapi apa? ilmunya Allah Subhanahu wa taala ma'iyahnya apa? ma'iyahnya umum ma'iyah apa? al-umum dan juga sana ada ma'ir yang khusus yang hanya diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang ia cintai. Seperti ucapan Nabi pada Abu Bakar, "La tahzan innallaha ma'ana." Bahkan juga Wasdiru innallaha ma'as sabirin. Wasdiru innallaha ma'as sabirin. Antum semua Alhamdulillah bila ingat ayat ini dan paham ayat ini, antum sabar Masya Karena yang sabar itu yang menang. Allah akan menangkan orang yang sabar. Allah akan membantu orang yang sabar. Jadi kalau antum punya istri cerewet, sabari. Nah, di sabari. Nanti akan dapatkan ya, bahwa antum menang insyaallah taala. Ada kiat saya kira yang Allah taala untuk kita bersabar atas gangguan orang lain. Gangguan istri, gangguan anak, gangguan apa? teman, gangguan zat yang penting untuk bersabar di sini. Semoga manfaat bagi antum di kehidupan antum. Karena kita kalau diganggu orang masih apa? Marah ya. Marah. Dan kayaknya kalau marah bisa mukul, bisa menghabisi apa? bangga dan bahagia. Kata ini ya, ada beberapa Ya kita agar kita sabar menghadapi gangguan orang lain. Yang pertama, yakin bahwasanya semua perbuatan manusia adalah ciptaan Allah. Ciptaan apa? diamnya orang, ngomongnya orang, ya, geraknya orang, semua itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan terjadi tanpa apa? kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak mungkin orang itu nyakiti saya. Kalau Allah tidaklah menghendaki adanya perbuatan tersebut. Yakin ya? Ini iman apa? Pada kota dan yang kedua kata beliau rahimahullah taala ingat dengan ayat tidak ada musibah yang menimpa kalian kecuali apa? Dengan sebab hasil usaha Tiga polanya lah kita semua. Ma asabahum min musibatin fa inna kasabat ma asabakum min musibatin fa inna kasaitikum wa ya'fuan katsir. Musibah itu penyebabnya adalah tiga polanya lah kita sendiri. Maka antum ketika ada yang nyakitin antum, pertama harusnya apa? Jangan-jangan karena dosa yang saya maka banyak istighfar. Banyaklah istighfar banyak bertobat kepada Allah Subhanahu Sehingga waktu antum digunakan istighfar dan tobat sehingga emosi antum tidak keluar ke orang Setelah itu, Antum ingat dengan pahala kesabaran. Pahala Kalau orang yang sabar pastinya. Kata Nabi Muhammad SAW, Inna ma'an sabri an-nasru. Bersama kesabaran adalah kemenangan. Dan sifatnya imam dalam agama ini adalah waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru lamma sabaru. Sehingga ingat dengan pahala sabar. Yang keempat ya. Yang keempat ingat bahwasanya bila kita mungkin bila kita memaafkan dan mengampuni maka pahala tambah besar. atau Allah, "Faman 'afa wa aslaha fa'ajruhu ala Allah dan maafkan dan perbaiki maka pahalanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membalas sendiri. Artinya para besar sekali dengan Yang ke lima adalah ingat dengan kaidah al jazau min jinsil Wahai manusia, kamu itu banyak dosanya. Banyak mah dosanya dan butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ampun orang lain Allah akan balas dengan pengampunan kepada Kira-kira kalau antum lima ini aja sabar gak? Kalau antum sekarang lain masih ada 15 lagi kiat yang beliau tampilkan dalam buku dia pada waktu 20 kiat agar kita bisa sabar menghadapi gangguan orang lain. Dan beliau buktikan di penjara oleh uh, raja ini keluar tidak pernah ngasih lagi sang raja. Bahkan ulama-ulama musuhnya yang membuat dia di penjara. Ketika akan dihukum, dia tidak mengatakan hukum, rasain lo biar kapok. sehingga ia mendapatkan di penjara kain surga. Itu kata orang besar rumahnya S pun kalau hatinya apa? Jembar, hatinya apa? Luas, luas, jaga. Itulah rumah sangat sederhana sekali sehingga Islam jauh saja sulit. Di mana itu? kolam tunggakan. Ada pikiran yang rusak? Belum tentu. apa? Dipindahkan mau gak? Gak mau. Gak mau. Karena apa? Kalau antum masuk ke hotel bintang 5, ada 6 sekarang ya? Hotelnya? Bintang apa? 6. Pernah tidak? Hotel bintang 6? Ada, Singapura. Ya. Antum pengen bayarnya 30 set tombol, layani. Jadi buat teh, dari apa saja dilayani oleh pelayan. Di satu kamar ada ruangan khusus pelayan. Sehingga antum buta pun juga dia akan datang. Belum tahu ya? Adakah kah yang saya tentang Jadi itu saja kalau hatinya sempit banyak masalah enak ya maka lebih sabar menghadapi orang lain nanti tidurnya enaknya ya. makannya juga enak. Cuma bahaya nanti banyak kelebihan, kelebihan kolesterol, kelebihan apa? asam eh, urat, ya. kelebihan gula dalam dalam darah. Baik, eh, kemudian kemudian akan bilang ada ma'iyah umum, ada ma'iyah khasah. Kalau umum itu Allah mengawasi, Allah memelihara, Allah kemudian apa? E, mendengar, melihat. Ini semua apa? makia yang sifatnya umum. Ada makia yang khusus pada kaum mukminin, yaitu dengan pertolongan, kemenangan dan yang lain-lain. Sehingga ma'iyahnya yang apa yang demikian namanya ma'iyah khusus sehingga ketika Allah berfirman innani ma'akum asma'u ara kata Allah rahimahullah taala Allah itu menolong mendukung Musa dan Harun ketika menghadapi Fir'aun dan tukang-tukang sihir mereka. Maka juga Inna Allah ladzina taqaw walladina hum muhsinun. Ikhwatifina, bagaimana e, kita lihat dua sifat ini disampaikan oleh para ulama rahimahullah untuk menyampaikan bahwa sifat kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menentang sifat tingginya Allah di atas arus. Maka kita ini adalah madhab utawa dalam akidah Allah yang mengatakan nas-nas Al-Quran maupun hadis yang menyebutkan Allah dekat dan bersama makhluknya tidak menafikan keberadaan dirinya tinggi bersama yang atas Semua itu karena tidak ada satupun makhluk yang menyebut Allah dalam segala hal. Dia itu maha tinggi dalam kedekatannya dan maha dekat dalam kemaha tinggiannya. Seperti itu dari Yaitu maha tinggi dalam kedekatan dengan makhluknya dan maha dekat dalam maha tinggian Allah Subhanahu wa Mungkin gak nih? Mungkin dan Allah Alun lima juli mampu berbuat yang dia kehendaki. tapi ya alhamdulillah kita ambil dari aja kita pada pagi ini. Yang pertama, kebersamaan Allah dengan makhluknya benar ada dengan dasar Al-Quran, Sunnah dan ijma para salaf. Bahkan fitrah manusia pun menunjukkan hal tersebut. Yang kedua, kebersamaan Allah benar-benar ada secara hakikat sesuai dengan ke Allah Subhanahu wa taala. Dengan tidak menyerupakannya dengan kebersamaan makhluk. Yang ketiga, ma'iyahnya Allah, kebersamaan Allah. Jika bersifat umum berarti mengetahui, menguasai mendengar, melihat, dan mengatur para makhluknya. Mengatur para makhluk. Dan jika disebutkan secara khusus, mengandung pengertian Allah memberi pertolongan, dukungan, taufik, dan bantuan kepada mereka. Yang keempat, kebersamaan Allah tidak menunjukkan Allah bercampur dengan makhluknya atau berdiam bersama makhluknya di tempat-tempat mereka. Dan yang kelima yang terakhir adalah kebersamaan Allah tidak bertentangan dengan kemahatinggian Allah di atas arus. Ini lima kesimpulan yang kita ambil dari pembahasan hari ini. Di sana ada faidah dari kita mengenal dua sifat ini. Sifat tingginya Allah dan sifat Allah Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala kita semua. Faidah yang pertama yang kita bahwa Allah itu maha sempurna maha sempurna. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Iya bisa tinggi dalam dekatnya dengan Maha. dan dia dekat dengan apa? ketinggiannya di atas arus. Jadi kita kan bahwa kita tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu Yang kedua, akan muncul di sana sikap merokoba Diawasi. Dan biasanya kalau diawasi dari mana? Dari mana? Bawah, tengah, atas Karena diawasi atasan. Enggak ada kok diawasi apa? Bawahan. Ada nggak? tidak ada. Hanya mah atasan. Dan ini CCTV juga nih di atas, tidak mungkin ini Kira-kira kalau antum iman, Allah itu ada di atas atas kita semua dan dekat dengan ilmu dan semuanya akan apa? Terbayangkan, ya, terbayangkan. Kalau antum naik pesawat aja, naik pesawat aja. Jarak paling lima sampai enam kilometer antum lihat ke bawah itu kota Jakarta bisa antum lihat semuanya dari atas yang kelihatan di bawah paling hanya adalah segini Aku bayangkan bila Allah Maha Kuasa yang Maha Sempurna sifatnya melihat dari ketinggian Allah di atas mungkin mungkin akan muncul ada di kita kepada Allah Subhanahu wa diawasi dan muncul apa? Pengagungan pada kita terhadap Allah Subhanahu Wataala. taala. Kayak antum saja ya, baru tahu atasan bawahan sudah apa? Muncul sifat apa? Menghormati atasan. Baru nomor nama aja belum kan posisi yang sesungguhnya. jadi kan juga akan masuk pada hati kita yang tidak. Sebab pengagungan yang kedua juga menjadi orang hati-hati, tidak sembrono. Hati-hati, kenapa? Karena tahu bahwa Allah itu bersama kita di mana kita berada. Bersama dengan apa? Dengan ilmu Allah yang maha luas yang mencakup segala sesuatu. Tidak ada yang terlewatkan oleh ilmu Allah semua aktivitas yang kita saya yakin kalau kita imannya yakin ya sahabat Nabi tentang dua sifat ini kita akan jadi orang yang takwa billahi taala demikian juga faedah beliau hari ini semoga bermanfaat salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam kita bertanya sampai seluruh insyaallah rakaat, empat rakaat. Rakaat salam, alam bismillah. Ada perbedaan pendapat para ulama dan masyhur zaman ini tentang Hazrat Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Nabi itu sholat taraweh empat rakaat apa? Salam empat rakaat. Salam yang tidaklah uh, mengetahui panjangnya kali Allah Subhanahu wa taala panjang sekali. Syekh bin Baz rahimahullah taala mengatakan maknanya adalah dua-dua istirahat. Jadi Ibnu Taimin dua rakaat salam, dua rakaat salam istirahat. Kemudian dua rakaat salam, dua rakaat salam baru witir. Dan sebagian masyarakat ada yang menjadikan apa menggunakan kopi untuk membantu ia kuat dalam sholat Ta'ala Dan dengan Syekh Abdurrahman bin Nasir Asrasi dalam eh, ini dia bisa nyamuk ya, kopi Arab ya. Kalau mau sholat malam, jadi kalau udah agak ini dia istirahat minum kopi dulu, sholat nanti. Subhanallah semangat ya Pak. Kalau lama adalah peribadah Kalau kita ngantuk, lebih apa? Bantar di sejarah Ada yang mengatakan bahwa e, itu adalah empat empat sebagaimana awalnya tadi kayaknya disampaikan oleh Syekh Sulaiman Al-Ruhaili sebagaimana disampaikan oleh sebagian Ustaz yang langsung mendengar dari beliau bahwa maknanya adalah empat empat empat salam empat salam kemudian e, tiga salam. Tanya apakah bentuknya adalah dua tahiyat atau satu tahiyat dan beliau mengatakan satu tahiyat seperti yang ada di Masjid Al Muhammadiyah. Nah, ya, rakaat kata kampung Masjid Al Muhammadiyah empat rakaat satu salam. Satu kan tasahud. Ya. Allah alam atas uh, hal ini kita saya sampai ini belum dapatkan nas yang sorry ya, bahwa Nabi ataupun sahabat pernah mengamalkannya dan dengan empat rakaat satu apa tasyahud saja. Kalau e, asalnya tentunya kayak sholat apa zuhur pada asalnya. Nah, tapi ketika e, ada pendapat masih seperti itu ya kita gak berani untuk e, menyalahkan sampai kita punya bukti kesalahan pendapatnya mereka. Tentang hadis yang Rasul sampaikan dengan mengisi puasanya kaum Yahudi yang berpuasa tanggal 9 kemudian mereka mengisi atau ditambahi puasa yang sepuluhnya namun Rasulullah belum mengamalkannya sebelum uh, meninggal dunia yang dimaksud adalah Dzulhijjah atau Muharram? Jawabannya adalah Muharram. Jumlah Muharram ya, sebenarnya dalam hadis Sahih Bukhari dan dan Muslim tentang uh, dalam hadis yang sahih. Beliau mengatakan, "Lain istu ila qabilin la sumannata." Ini berhubungan dengan apa? Dengan uh, puasa Muharram, puasa Muharram ya. dalam hadis riwayat Imam Muslim dari hadisnya Abdullah bin Abbas ketika Nabi puasa pada hari Asyura dan berjalan tuh berpuasa Ashura maka sahabat mengatakan ya Rasulullah inna yaumun tu'azzimuhu eh, al-yahud wan nasara itu hari yang orang Yahudi Nasrani mengagungkannya. Saka Rasulullah Ida kana al-amri muqbil insyaallah sunnah al-yawm at-tasir. Dan ketika zaman demikian beliau pada tahun itu sudah meninggal dunia sebelum mencapai Muharram tahun berikutnya. Apakah benar ada ulama usnah yang namanya Ibnu Ibnu Arabi? Salah yang ada Ibnul Arabi ada Ibnu Arabi itu yang kuliah sufi ada namanya Ibnul Arabi murid Imam Al-Ghazali yang mengatakan bahwa itu tenggelam dalam filsafat dan tidak bisa kembali lagi namanya Pak Ibnu Arabi mengatakan al Awasim Benal Awasim Apakah khulu sama dengan talak tiga? Jawabannya tidak sama. Al khulu adalah bainat sugro. Talak tiga kubro. Sugro sama kubro sama enggak? Enggak sama. Yang namanya uh, eh, khulu itu artinya dia pisah, tidak ada idahnya kecuali apa? Istibro. Dibiarkan sampai head head berarti apa? Dia tidak ada janin dari suaminya yang lama, maka dia boleh nikah dengan laki-laki lain. Tapi kalau kemudian ternyata nggak head maka dikhawatirkan adalah janinnya, maka tidak boleh menikah dengan orang lain. Karena larangan menyerang atas tanaman orang lain. Artinya menyerang janin yang ada di perut rahimnya sang wanita. Dan boleh untuk kumpul kembali dengan cara nikah yang baru, mahar yang baru, lamaran yang baru. Lain dengan rak tiga. tidak bisa nikah sampai sang wanita menikah dengan laki-laki lain dengan nikah yang sah dan bercerai dengan cerai yang sah juga. Bagaimana kalau ada ikhwan yang sering mengikuti kajian tapi alatnya masih kurang baik? Allah mustahaknya, bahwa demikian disantukan alat yang baik itu bukan karena sering apa? Ngaji tok. Tapi yang sering mengamalkan amalan soleh akan baik insyaallah taala. Karena ada perasaan yang cukup penting disampaikan bahwa orang yang sudah belajar kadang-kadang punya sifat yang sangat berbahaya namanya aman merasa aman sehingga ketika dia mengaji mengaji orang saya sudah mengaji dua tahun saya ini aku ah, sebelum ngaji terus tapi tidak pernah berhenti dengan amal amalan solehnya kalau sama duit masya Allah di tangan terus ya keluar keluar pelit. orang pusat harta kan tangan jangan di hati iya. Tangan itu keluarkan, bukan tangan di disimpan terus ya, nggak dikeluar, keluarkan. Kemudian kalau ngomong juga nama pakai apa? Sifat takut sama Allah Subhanahu. Lihat orang ibadahnya. Suatu malamnya lihat. Mesti problem. Mesti lah problem. Makanya dikatakan bahwa kalau seandainya semua yang tahu itu adalah anak mulia, maka akan mudah orang yang punya waktu itu belajar. Tapi mengaji adalah sarana. Sarana apa? Untuk baik. Namun banyak yang ngaji nggak baik. Contohnya adalah Silakan ngajinya masya Allah Antum kalah semua sama dia. Wensi itu bisa buat buku mufahlas. Artinya buku indeks hadis Nabi dari enam buku. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, Nasai, Ibnu dan ini. Ya. Bisa menguasainya bahkan mengatakan hadis ini ada di Sahih Bukhari, di ini di bab ini bab ini saya semua tahu tapi tidak bisa masuk Islam ngajinya kalah kan antum kalah yang ngaji pagi siang malam agama Islam nah, tapi tidak beramal soleh sehingga tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Jadi bukan jaminan. Yang sudah ngaji itu mesti baik. Tapi kalau tidak pernah ngaji, kok bisa baik? Aneh. Kalau ada orang misalnya tidak pernah tahu syariat Islam, kok dikatakan baik? Aneh ya? Mungkin kalau akhlak dan tabiat bisa jadi. Orang lembut, orang ini. Tapi dia tidak baik. Kenapa? Karena akhlak semua Allah nggak akan Kalau ada orang mengatakan ada orang kafir baik, orang muslim nggak baik keliru. Ya. Orang kafir semuanya yang baik. Yang percaya buktikan. Ya? Oh, Dia kalau baik mesti ada maunya. Tapi kalau muslim tidak, lillahi ta'ala. Kira-kira orang yang baik tidak niatnya ikhlas, baik nggak? Nggak baik. Nah, banyak saya rahimahullah ta'ala. Allah sebuah nama atau sifat? Jawabannya nama dan sifat sekaligus. Paham ya? Karena dalam kaidah asmaul husna semua nama Allah itu adalah nama dan sifat. Ketika antum menetapkan Allah sebagai nama Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah mengatakan yang pertama dia adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada isi kandungan apa? Sifat apa? Uluhiyah. Sifat uluhiyah itu sifat diibadahi. Sifat apa? Diibadahi. Yang nama tidak pakai sifat hanya pada makhluk. Contohnya, contohnya, si bulan dikasih nama apa? nekat insang. Tahunya apa? Penakut. Hah? Namanya soleh. Amalannya apa? Soleh. Namanya khairun Amalannya apa? Syarunas. Itu pada makhluk. Allah tidak. Allah punya nama berarti ada kandungan sifat dari nama Ketika kata Allah itu alim namanya kan alim maka Allah itu punya apa? Sifat maha mengetahui dan namanya apa? Allah. Maka kata para ulama di antara kaidah mengenal asma Allah adalah semua nama Allah itu adalah a'lam wa usah. Asma Allah itu a'lam wa usah. Jallahana ya menunjukkan zat dan dia sifat juga itu zat ter Apakah sama Tuhan yang kita ibadahi dengan Tuhan yang di umat manusia lainnya meskipun beda sebutannya? Jawabannya berbeda. Walaupun mungkin ujungnya ada yang kan, ada yang Contoh, mereka menyembah dewa-dewa. Tapi sebetulnya mereka mau adalah, apa? dewanya deh, dewa-dewa. Itu termasuk. terangsa. Juga ketika orang mengatakan Trinitas, tetap saja dikatakan bahwa ada bah, Allah Bapa yang nomor. Tetapi itu tidak menunjukkan bahwa itu sama dengan apa yang kita Allah dan Allah itu namanya Allah mau dia dengan bahasa Yahudi dengan bahasa Nasrani tetaplah Allah Subhanahu dan namanya karena dia nama Allah Subhanahu wa taala Bagaimana Allah bersemayam istiwa ya, harus dengan sesuatu yang tidak bertempat. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak pernah mengatakan Allah tidak punya tempat dan juga tidak mengatakan Allah punya sekarang apa mana tempat karena tempat artinya adalah Allah itu bersemayam dia harus yang benar. Dikala tempat, artinya Allah butuh tempat, butuh media untuk itu, maka apa? Ini tidak benar, ini batil. Jadi semua nama, semua sifat yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah jadi Ini Jadi Ucapan Allah tidak punya tempat, tidak tempat ini juga dihancurkan. Kalau untuk menafikan, untuk menolak Allah itu ada di atas arus, tidak benar. Karena kata tempat juga ini penting diketahui. Tempat itu kan tidak jelas. Apakah tempat itu harus ada medianya? Kalau itu tidak benar. Tapi kalau menunjukkan tempat, menunjukkan sesuatu, tidak mesti ada medianya, bisa kita cari. Tapi ini adalah lafaz yang tidak dalam Rasul kita wajib menjauhi. Wajib menjauhinya. Sebab takutnya ketika mengatakan Allah tidak punya tempat. Kata mereka, oh bisa Allah ada jelas? Kalau kita katakan Allah bertempat, kita bilang kok oh, bisa Allah bertempat? Eh? Media. Ini jebakan apa? Batman misalnya. Hah? Ya, bukan Superman ya, Batman ya. Kenapa kok jangan pengambekan? Ada yang tahu? Karena bayangkan kalau Batman. Ada jin yang dapat menyakiti manusia. Bagaimana dalam menyikapinya? Disikapi dengan iman kepada Allah bahwa Allah punya makhluk namanya apa? yang dia itu sebenarnya di bawah kemampuan manusia. Apa dalilnya? Kisah satu Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman tahu bahwa Ratu Saba yang top namanya apa? Bilqis katanya tapi kayaknya atau ada ada ada puasa nggak Israelia yang ada nama Belucis ratu saja. maka Nabi Muhammad ingin membuat kaget adalah ratu saja. agak beriman kepada maka dia ngomong kepada tentara negara siapa yang bisa membawa arus sehingga sananya ratu Sabah ke sini sebelum apa? Ratu Sabah sampai ke istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Kata Ifrit, wah ini Ifrit ya. Nanti kalau tahu kan, mesti apa? Apa yang aku pahami dari Ifrit? Supernya, super. Hmm. Nah, jin yang paling kuat mengatakan saya akan datangkan sebelum kamu bangkit dari sehingga sana kamu untuk nyambut waktu sahabat. Jadi kalau itu kan ada datang, ada tamu datang. Nah, ketika datang bangkitnya Nabi Sulaiman dari kursinya, maka harusnya akan muncul di dekat. Kata seorang yang jauh ilmu kita. Siapa ini? Manusia atau jin? Nah, manusia apa jin? Manusia. manusia. Saya akan bawakan arus terjun kamu berkedip Hmm, begini dah, ada di mana lebih kuat manusia atau jin? Gak berani ya, karena takut sama jin jin Hmm. Karena manusia sering ilmu kita menggunakan malaikat ah, dengan izin Allah untuk membawa arus. Sedangkan jin membawa apa? Arus dengan apa? Kekuatan jin. Sehingga ada mengatakan bahwa malaikat itu lebih hebat daripada jin kekuatan. Itu benar. Yang kedua, yang ketiga, pertama yang kedua Yakin jin tidak lebih kuat dari manusia. Yang ketiga ini tidak akan menyakiti kita kecuali yang Allah telah tulis di mana? Lauhin Nabi Sallallahu Alaihi mengatakan, "Laisa min abdi waqa'a ta'um wa makatani sabiran fayanquthu sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kanahu ajru asyaih syahid dibawakan dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab sabar tidak ada Kata Rasulullah, seorang hamba yang terkena penyakit tahu. Lalu dia tidak keluar dari tempat negara daerahnya. Sabiran muhtasiban dalam keadaan bersabar dan mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. dan yakin bahwa tidak akan menimpanya kecuali Allah tulis untuk untuk Maka dia dapat halala syafi'ah. Halala sehingga orang yang yakin bahwa tidak akan ada makhluk yang mampu menyakitinya tanpa apa? Izin Allah Subhanahu wa taala akan eh, mampu untuk mengalahkan semua yang ada dan hidupnya bersama Allah Subhanahu wa taala terus ya, dan tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir apa satu pertanyaan lagi dan ya. Bagaimana menahan lisan agar tidak terjurus dan riba dan menyalahkan orang? Waduh berat. Yang jelas alhamdulillah tadi yang kita miliki yang sabar itu yang pertama itu di diingat-ingat terus. Yang kedua, tahu akan dosa apa, riba. Ingat dengan dosa riba. Yang ketiga, ingat ya, dengan apa? Dengan agar Allah terhadap orang yang, yang menggibahi. Yang ketiga, keempat, ingat rasanya gimana kalau digibahi. Ya, artinya, aku menggibahi, ada yang akan menggibahi apa? Antum Nah, kita di Kalau fisik subhat jika Allah tidak di mana-mana, berarti Allah punya kelemahan, keterbatasan. Jawaban tidak. Ya. Artinya ya kan kalau kemudian kita katakan kalau Allah di mana-mana, malah dia lah, punya keterbatasan. Ketika kita katakan Allah ada di arus dan dia bisa kemana-mana, lebih hebat apakah dia di mana-mana? Enggak di atas. Kan lebih hebat. Kalau antum misalnya jadi atasan, kok tahu semua yang ada di kantor? Apakah sama dengan pengawas yang mengawasi semua di, di kantor? Mana lebih utama? Atas yang tahu. Jadi ada tapi tahu semuanya. Itulah lah pengawas yang ada di mana? Nah. Ini terbalik opininya dia memandang Allah kayak apa? Kayak makhluk. Kalau Allah kata di arus berarti Allah apa? terbatas. Apa yang batasnya? Nah, makanya kan Allah ini jangan dibuat kita ini memahami apa? Dengan dunia kita. Fahami Allah dengan apa? Kesempurnaan Allah Subhanahu Jangan memandang Allah dengan apa? Sudah terbesar banget manusia. Ini penyakit yang muncul karena karena merasa bahwa manusia itu bisa menilai semua dengan apa? Ilmunya manusia. Padahal manusia untuk mengetahui ruh aja enggak mampu. Apalagi men yang menciptakan apa? Ruh. Ya Allah Subhanahu wa Demikian Ah, jaga jaga telah Salam Muhammad wa alihi Wasallam dan kita semua insyaallah pada bulan yang ada pada waktu dan pelajaran yang sama dari kitab Sirah Sunnah Imam Al-Muzani ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.